Baik. Kemudian sekalian kita akan membahas tentang anwa'u khobarikana. Macam-macam khobarikana Sekali lagi intinya kalau kita sudah paham tentang khobar ya kan asalnya kan isim kana dan khobar kana kan asalnya dia susunan mubtada dan khobar. Kalau kita paham ya insyaallah kita akan memahami pelajaran kita ini. Baik, tentang macam-macam khobar kana. Khobar kana dia ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk murakkab. Sekali lagi kita ingatkan ya, khobar kana yang berbentuk mufrad maksudnya dia bukan termasuk jumlah ataupun syibhul jumlah. Nah, ini yang mufrad kita maksudkan pada konteks ini. Jadi mufrad yang kita maksudkan di sini adalah dia bukan berupa jumlah ataupun syubhul jumlah. Baik, contohnya misalnya karena al-amilu hadiron Kita perhatikan ini al-amilu dia bentuknya adalah mufrad karena dia bukan jumlah ataupun bukan syibhul jumlah. Sehingga nanti kalau bentuk musanna atau jamak ya tetap dia kita katakan sebagai bentuk mufrad ya maka untuk diperhatikan ini maksudnya bukan mufrad temannya musana atau jamak tapi mufrad di sini mufrad temannya si murakkab mufrad yang dia bukan jumlah ataupun syibhul jumlah baik Kemudian yang khobar kana yang berbentuk murakkab. Khobar kana yang berbentuk murakkab kan dia bisa terdiri dari jumlah ataupun syibhul jumlah. Jumlah sendiri dia ada jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Kalau sibul jumlah kan dia bisa berupa apa? Jar majrur dan dorof dan mudaf ilaih. Nanti tolong dilihat kembali pembahasan tentang khobar ya. Baik. Contohnya misalnya. Kana al-waladu kitabuhu jadidun. Nah ini khobar kana adalah berupa jumlah. Jumlah apa di sini? Jumlah ismiyah. Yaitu kita buhu jadi dun, yaitu kita buhu jadi dun. ingat karena khobarnya dia arabnya dia fi rock in maka khobar karena di sini dia bukannya mansub ya tatkala menjadi khobar karena akan tetapi dia tetap kita lihat di sini kita buhu jadi dun nah, karena asal khobar kan fi mahali raf'in tatkala menjadi khabar kana ya dia menjadi fi mahali nas nasbin berubah menjadi fi mahali nasbin jadi tidak kita baca kita bahu jadi dan salah nah, kita baca kita bahu jadi dun karena memang ini satu susunan bentuk murakkab yang i'rabnya hanyalah dia fi mahali nas nasbin. Kalau fima ali nasbin itu nggak boleh di otak atik Ya pokoknya dia kita anggap menduduki posisi nasab. Ya, kita buhu jadi dun. Di sini kan susunan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kita dia marfu karena memang dia mubtada toh. Jadi dun dia kan khobar ya satu kesatuan kita buhu jadi dun ini merupakan khobar kana. Tayyib. Kemudian contoh yang lain. Misalnya, kanal mudarrisuna hadoru. Ini khobar kananya adalah hadoru. Berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Baik, kemudian. Kana Muhammadun fil baiti. Nah, kita perhatikan khobar kanannya fil baiti. Ini susunan cer dan majur. I'rabnya sama. Fi mahali nasbin. Ya, karena dia khobar karena, Taib kemudian karena Muhammadun amal baiti. Nah, amal amamal baiti dia adalah merupakan khabar karena yang dia i'rabnya fi mahali nasbin. Dia bukan nasab akan tetapi fi mahali nasbin.